Mitra bisnis, kemarin Ketua Umum Apindo, Sofian Wanandi mengungkapkan, krisis yang terjadi di Amerika dan kawasan Eropa belakangan ini sangat mengkhawatirkan. Menurutnya, dalam beberapa waktu terakhir hingga ke depan, bursa saham akan berfluktuasi cukup besar. Tidak hanya itu, Sofian memprediksi dalam beberapa bulan ke depan, krisis itu akan menjalar ke sektor real. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan Sofian Wanandi. Pak Sofian, Krisis itu terjadi di luar negeri, tapi imbasnya bisa sampai ke Indonesia. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya, Pak? Ya, yang paling bisa itu satu adalah bahwa pemerintah swasta sama BUMN ini langsung mengambil oper daripada investasi-investasi dari luar itu dan kita mengambil mem, mem, membuat investasi-investasi dan ekspansi-ekspansi kita supaya bisa tetap ada pertumbuhan rakyat kita bertambah pekerjaannya itu yang menurut saya yang terus kita harus lakukan dan ini sebenarnya bisa. Cuma masalah kita pengusaha ini kan kita sedang menunggu ini undang-undang mana undang-undang pertanahan untuk infrastruktur. Kita ini ada disinvest loan, loan yang tidak belum bisa kita pakai. Itu ada 400 triliun sekarang di seluruh perbankan yang kita belum pakai duit bank itu yang sudah tekan sama kita mengenai kredit-kreditnya. Cuma kan ini sebagian besar kena tidak bisa jalan karena soal tanah kita yang untuk infrastruktur ini nggak jadi-jadi di, di parlemen. Nah ini yang harus dipercepat menurut saya mengenai undang-undang tata ruang misalnya, itu harus dipercepat selesainya. Undang-undang 13 itu harus dipercepat reformasinya sehingga kita bisa berani berinvestasi kembali di negara kita dan menggantikan asing-asing itu sehingga akhirnya kita bisa menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Kesempatan itu ada, duit yang keluar nggak usah banyak. Pemerintah nggak keluar duit, parlemen itu yang harus bikin cepat. Tapi ini kan nggak ada sense of urgency di parlemen kita juga dan pemerintah juga nggak jadi nggak jadi jadi semua undang-undang yang penting-penting yang jadi undang-undang yang nggak penting-penting. Jadi saya nggak mengerti mau apa kita sekarang. Demikian Sofian Wanandi, saya Kiki Wijaya.